La ilaha illallah. Sebaik-baik pikir adalah ucapan La ilaha illallah. Dan diantara perkara yang menunjukkan keutamaan kalimat La ilaha illallah sehingga kita perlu perlu untuk senantiasa mengucapkannya dan mempelajarinya dan mengamalkan konsekuensinya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khairu du'ai du'au yaumil arafah sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah dan sebaik-baik perkataan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan di antara perkara yang menunjukkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah adalah barang siapa yang berwudu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhuluha min haitsu syaa barang siapa yang berwudu kemudian mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh maka akan dibukakan baginya pintu surga yang berjumlah delapan dan dia boleh masuk ke dalamnya dari arah mana saja yang dia kehendaki. Di antara fadilah la ilaha illallah adalah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a muadzinan yaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Suatu saat Nabi Muhammad saw mendengar seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kharaja minan nar orang tersebut keluar dari api neraka ini adalah di antara beberapa fadilah la ilaha illallah yang terus untuk menghasung kita ya e, me, untuk senantiasa mengucapkan, mempelajari dan berusaha mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah dari sesi yang kedua. Barangkali di sana ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Walaupun sesungguhnya pertanyaan itu alangkah baiknya ditujukan kepada para asatidah yang putolak yang lebih utama yaitu misal atau semisal Ustaz Nur Rafiq atau mungkin Bukron dari Al-Qur'an Bersih atau mungkin nanti semisal Ustaz Badrus yang akan datang dan barangkali pula nanti suatu saat kita diberi anugerah oleh Allah kedatangan Ustaz Syafiq nah, Basalah Salamah Doktor ya, S3 dalam bidang dakwah barangkali demikian maka sungguhnya pertanyaan itu lebih utama lebih ditujukan kepada mereka tapi tidak ada salahnya barangkali ada pertanyaan yang ringan yang bisa saya jawab kita berhalangan sholat di masjid? Apa, karena fadilah sholat di masjid itu banyak diantaranya adalah kita bisa berpikir kepada Allah setelah sholat. Apakah suatu kita akan berhalangan sakit atau apapun kita sholat di rumah? Apakah dikir tersebut juga mendapatkan pahala seperti yang kita berpikir di, di masjid? Ya, kalau pertanyaan yang Terkadang kita berhalangan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid dan ini adalah sholat berjamaah adalah kewajiban setiap muslim ya ala qaulur rajih dan ini adalah pendapat yang rajih yang paling kuat karena dulu di zaman Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam ada seorang buta yang minta izin kepada Rasulullah saw Alaihi Wasallam untuk tidak sholat jamaah di masjid, tapi kemudian uh, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya hal samit dan nida apakah engkau mendengar panggilan adzan panggilan sholat maka dia mengatakan naam ya Rasulullah saya mendengar wahai Rasulullah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya tidak mendapatkan keringanan yang bisa meringankan kamu sehingga menghalangi kamu untuk datang ke masjid. Maka didapatkan juga sebagian sahabat bahkan yang lumpuh walaupun mereka ma'bur akan tapi karena semangatnya mereka itu untuk mendatangi sholat jamaah karena rojulu yuhada baina rojulaini ilal jamaah seorang yang lumpuh itu terkadang apa dipapah dipapah dituntun diantara dua orang untuk mendatangi masjid demi untuk mendatangi sholat jamaah akan tapi yang namanya manusia terkadang qad ya'tarid alaihi udrun terkadang terhalang oleh udur sehingga dia tidak bisa melakukan sholat jamaah, maka dia tidak berdosa untuk meninggalkan jamaah di masjid, sehingga dia bisa sholat di rumah, misalnya karena sakit atau karena hujan atau karena ada masalah yang darurat sehingga harus segera betul-betul diselesaikan di rumahnya, meninggalkan jamaah di masjid. Maka insya Allah taala orang-orang yang semacam ini yang terhalang untuk melakukan sholat jamaah karena tidur dia akan tetap mendapatkan sholat jamaah secara sempurna pahalanya dia akan mendapatkan pahala sholat jamaah secara sempurna. Demikian juga zikir yang dia biasanya lakukan di masjid, kemudian terhalang untuk melakukannya di masjid, atau mungkin dia terhalang untuk melakukan di suatu saat karena dia sakit atau dia dalam kondisi koma, tidak sadar, orang berbaring di rumah sakit tidak sadar tapi pahala terus mengalir. Ini adalah karena dia terus muadzabah, istiqomah. Dia tadinya senantiasa memelihara sholat jamaah di masjid, kemudian berhalangan. Dia tadinya senantiasa memelihara zikir setelah sholat kemudian berhalangan. Dia tadinya biasa melakukan sesuatu amalan kemudian berhalangan. Ini pahalanya tetap mengalir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, Idza maridul abdu aw safara kutiba makana ya'mal makana ya'maluhu mukiman, mukiman sahiha. Ya, sesungguhnya seorang hamba apabila sakit atau melakukan perjalanan ya, sesungguhnya seorang hamba apabila sakit atau melakukan perjalanan, maka tetap dituliskan baginya pahala yang biasa pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan tatkala dia sedang mukim dan dia tidak sakit. Wallahu taala alam bisawab. Bacaan maksudnya gini, saya tertidur maka saya tidak dapatkan sholat jamaah. Ya. Oh, waktu, saya kan harus sholat melaksanakan sewaktu saya sholat saya menjalankan sholat itu setelah waktunya berselang kiranya setengah jam atau satu jam hal dzikir hal perlu diucapkan juga di rumah dengan diri 33 nah. kali dan lain sebagainya itu ya Hasan e, tentang dzikir setelah sholat ya karena zikir setelah sholat itu mukayat bis sholat bukan bil masjid ya Zikir setelah sholat itu terkait dengan sholat dan bukan terkait dengan masjid. masjid. Maka dia bisa dan tetap dilakukan setelah sholat, meskipun sholatnya tidak dilakukan di dalam masjid. Wallahu Saya kira cukup ya. ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi wa tasarraftu ala liqa'ikum ya, di insyaallah taala. Saya sungguh merasa senang sekali bertemu dengan bapak-bapak semuanya di tempat yang insyaallah taala mudah-mudahan Allah memberkahinya Wa nasallahu an yarzuqana ilman nafi'a wa amalan salihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh ونسأل الله أن يجمعنا في فردوسه الأعلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita di firdausnya yang tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berkenan untuk mengumpulkan kita di tempat ini. Wa nas'alullah an eh, eh, wa nas'alullah an yaj'ala hadzal liqa' liqa'an mubarakah wa an wa an yaj'ala tafarruqana ba'daha tafarruqan ma'suma wallahu taala a'lamu bis-shawab وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته acara untung hmm? acara inti sudah selesai acara untung untuk untuk itu gigi. ハハハハ。